Hanya dua kemungkinan. Ima istijabah lillahi ta'ala wa rasulih wa imma hawa. Hanya ada dua kemungkinan. imma mengikuti dan menyambut perintah Allah, mengikuti dan menyambut ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, berarti hawa nafsu. Kalau tidak, berarti hawa nafsu.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 Hati kecil ini mengatakan, iya sih haram sih haram. Tapi gimana ya? Pengin. Itu hawa. Itu hawa. Tapi masih maksiat. Sampai semakin besar. Kemaksiatannya semakin besar kemaksiatannya. Berarti dia semakin berani mengikuti hawa. Akhirnya dia berzina. Akhirnya minum khomer. Akhirnya, akhirnya, akhirnya.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 Wa adallahu Allahu ala ilmin, maka Allah sesatkan dia di atas ilmu. Wa khatama ala sam'ih, maka Allah tutupi pendengarannya. Allah tutupi hatinya dan Allah jadikan di pandangannya ada tutupan. Buta, tuli, bisu. Ini kalau Allah pokoknya saya tidak mau.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 Walaysa syirk maksuran ala ibadati sanami awil wasan. Maka yang namanya syirik tidak hanya menyembah berhala, menyembah patung-patung. Bal hunaka syai'un akhar. Ternyata ada sesembahan lain selain berhala. Wa huwal hawa. Faqad la ya'budul insan asnam wal asjar wal ahjar.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 Belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena yang namanya itibaul hawa ada sekian tingkatan. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Rabi hafizahullah, ittiba'ul hawa qad yuaddi ilal kufur. Wa qad yuaddi ila dhalal kata beliau. Qad yuaddi ila al-kufur idza kana muadina muanidan mustahillan.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 Engkau tidak punya hujah. Kalau engkau mengikuti hawa nafsu, engkau tidak punya alasan. Enggak punya hujah yang bisa mendukungmu. Kenapa? Karena qad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam li ummatihi sunnah. Karena Rasulullah SAW sudah menjelaskan pada umatnya sunnah ini.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 Bisakah menentang hadis sahih la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adl? Enggak ada nikah tanpa wali dan tanpa dua saksi. Hadis sahih karena para ulama termasuk Syekh Al-Albani. Dan disebut jalan-jalannya dalam Irwaul Ghalil secara lengkap yang menunjukkan kesohihan di situ. Kalau sudah ada dalil sahih, jangan menyatakan tapi madhab fulan, tapi madhab fulan itu hawa. Sudah bilang saja karena kamu ingin, iya kan? Berarti Allah ala ilmi. Allah sedang dia di atas ilmu. Kau muslim yang sahur mati. Dikatakan oleh Syaikh Al-Fauzan selanjutnya.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 Niscaya akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat akan diadab oleh Allah SWT dengan adab syedid. Karena mereka melupakan yaumul hisab. Bahkan Imam Al-Jauzi, Imam al Jauzi rahimahullah memiliki kitab satu mujallad dhakham, mujallad tebal. Judulnya Dhammul Hawa, tercelanya hawa nafsu.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 Beliau benar rahimahullah. Karena diucapkan oleh para sahabat Ridwanullah alaihi majma'in. Seperti ucapan beberapa sahabat. Kalau nggak salah ucapan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sebagaimana dalam daruratul ihtimam bis sunnah nabawiyah Dikatakan matu ya Rasulullah sallam. Wa ta'irun yuqallibanya janahaihi fil ahwa illa wa dzakara minhu ilman. Tidaklah wafat Rasulullah sallam dan tidaklah burung mengepakkan di sayapnya di langit kecuali sudah diterangkan kepada kami ilmunya. Atau dalam lafaz yang disebutkan dalam Darut oleh Istimam di Sunnah Nabawiyah disebutkan matarakana Rasulullah SAW tidaklah meninggalkan Rasulullah SAW kecuali menjelaskan kulla syai.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 Bukankah aku sudah menyampaikan?" Lalu mereka berkata, para sahabat, "Nashhadu annaka qad balagta, wa nasahta." Kami menyaksikan Engkau telah menyampaikan ya Rasul Engkau telah menyampaikan, engkau telah menasehati, engkau telah menunaikan amanah. Ad-daita al-ma'na. Maka Rasulullah SAW mengangkat tangannya ke langit. Dan menunjuk kepada mereka. Allahumma syahad. Ya Allah saksikanlah. Ya Allah saksikanlah. Ya. Maka ketika, na'udzubillah, ketika. Na'udzubillah. Kalau kita na'udzubillah sesat. Ya. Kemudian kita berhadapan yawmul qiyamah dengan Rasul kita menyatakan saya tidak tahu atau saya tidak dengar dan sebagainya, Rasulullah sudah menyatakan dengan saksi yang banyak.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 Maka kamu berarti mengada-ada dengan dusta. Allah dikatakan Selanjutnya ucapan Nabi rahimahullah, Wahumul jamaah dan mereka adalah al jamaah. Wahumul sawadul a'zam. Setelah disebutkan tentang al jamaah, wala tatabi' syai'an bihawaka fatakrut min ad-din, fatakrut min al-islam, fa innahu la hujjatalak.